Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah haqqa hamdih. Adada khalqihi wa ridha nafsih. Wa zinata arshihi wa midata kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata 'abdihi واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي من بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد فيا ايها الحاضرون رحمكم الله واعلموا أن الله تعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للفقراء الذين للفقراء الذين أخسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يخسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعفرهم بسيماهم la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin wa allaha bihi alim sadaqallahul azim usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'ati hadirin jamaah Jumat rahimakumullah tema kita pada kesempatan khutbah ini akan bicara soal Konaah, konaah ini mengandung pengertian istighna'un bil mawjud Watarkun tarkun fi ilal mafkud. Istighna bil mawjud artinya adalah merasa puas, merasa cukup terhadap sesuatu yang sudah ada. Watarkun litasawuf ilal mafkud dan tidak melirik atau mencari-cari sesuatu yang belum ada. Jadi kata al-qanaah itu di dalam bahasa kita sering diterjemah dengan puas atau menerima apa adanya. Dalam bahasa Jawa sering diartikan nerimo ing pandum dan kona'ah ini menjadi satu sifat yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mengkaitkan kona'ah ini menjadi salah satu sebab kebahagiaan hidup seseorang. Dalam sebuah hadis sahih yang terdapat di dalam kitab Muslim riwayat dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Rasul pernah bersabda qad aflaha man aslama waruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Jadi kata Rasul qad aflaha sungguh bahagia sungguh beruntung man aslama orang yang memeluk atau menerima agama Islam waruziqa kafafan dan diberi rezeki yang cukup wa qanna'ahu Allahu bima atahu dan Allah memberikan rasa qanaah terhadap anugerah dan karunia yang diberikan kepadanya. Nah, hadirin rahimakumullah, kata aflaha yang dipakai oleh Rasulullah qada aflaha. Kata aflaha itu adalah berasal dari kata al-falah yang maknanya al-falah adalah taksilul matlub wan najatu minal marhub. Jadi falah atau kebahagiaan itu di dalam ungkapan bahasa hikmah kalimat Arab yang dikatakan falah itu adalah taksilul matlub memperoleh segala sesuatu yang diinginkan atau yang dicari wan najatu minal marhub dan selamat dari hal-hal yang tidak disukai atau yang ditakuti. Maka dalam kehidupan kita ini hampir semua orang punya keinginan dan cita-cita untuk mendapatkan semua yang diharapkan dan terhindar dari segala sesuatu yang membahayakan. Itu adalah tujuan utama kehidupan setiap insan. Maka Rasulullah kemudian menyatakan Koda aflaha Sungguh akan berbahagia Jadi kalau orang kepingin bahagia Kata Rasulullah Pertama ada syarat Man aslamah Artinya bahwa kebahagiaan itu Langkah awalnya harus dimulai dengan Menerima dan masuk Atau menjadikan Islam sebagai pegangan hidup sebagai pegangan untuk melangkah di dalam melakukan segala tingkah laku tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Maka Islam itu sebuah agama yang kalau dilakukan dengan benar maka akan mengantarkan seseorang menuju kepada kebahagiaan baik duniawi maupun ukhrawi. Oleh karena itu maka para ahli agama mengatakan bahwa ad-din agama itu yang dimaksud adalah Islam wadoon ilahiyun adalah aturan perundang-undangan yang diciptakan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala saikun lidzawil uquli salimah yang akan mengantarkan orang-orang yang berakal sehat Orang-orang yang berpikir cerdas lima sholihidun yahum wa ukhrohum untuk mendapatkan kemaslahan baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kata Rasulullah, orang berbahagia atau sukses itu pertama harus menerima ajaran Islam sebagai agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat pertama man aslamah. Tanpa kita menerima Islam, maka dalam kehidupan kita ini banyak hal-hal yang mungkin nanti akan menyimpang dari tatanan dan kemudian menjerumuskan kita. Jadi Rasulullah kemudian memberikan tiga syarat penting di dalam mencapai kebahagiaan. Pertama, man aslama. Koda aflaha man aslama. Orang yang kepingin bahagia harus menerima Islam sebagai pegangan hidup dan kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian beliau mengatakan wa ala qadari islamil abdi qadaru ma minal falah. Tingkat kebahagiaan seseorang itu akan diukur sejauh mana dia bisa menerapkan Islam di dalam kehidupannya sehari-hari. Semakin bagus kualitas keselamatan seseorang, maka semakin bahagia orang itu merasakan di dalam hidupnya. Maka kehidupan beragama itu tentu kemudian kalau kita lihat secara sederhana Islam itu dimulai dari keyakinan dan pernyataan kita antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis sholah dan seterusnya Rukun-rukun Islam yang sudah kita pahami itu kalau kita kepingin melangkah dalam hidup ini menuju kebahagiaan dan kemaslahatan di dunia wal akhirah, maka harus selalu ditingkatkan bagaimana Islam kita menjadi semakin baik. Dan semakin baik Islam seseorang, maka rasa bahagia akan dirasakan semakin bagus. Kemudian yang kedua, waruziko kafafan Orang yang bahagia itu orang yang mendapatkan rezeki atau dianugerahi oleh Allah, Subhanahu wa taala, rezekinya itu kafaf. Kafaf kalau kita menerjemah dalam bahasa Indonesia, banyak orang menerjemahkan cukup. Rezekinya cukup. Tetapi sebagian ulama mengatakan yang dikatakan kafaf itu adalah yaju'u yauman wa yashba'u yauman rizki yang kafaf itu menurut sebagian ulama dan ini cenderung ulama-ulama tasawuf mereka mengatakan bahwa yang dikatakan rizki kafaf itu adalah yaju'u yauman wa yashba'u yauman orang yang bisa makan dua hari sekali yaju'u yauman artinya lapar dalam sehari wa yashba'u yauman dan kemudian kenyang di dalam sehari itu namanya rizkinya kafaf. Mungkin barangkali kita semua tidak bisa menerima itu karena tingkat keyakinan dan akidah kita belum bersih seperti orang-orang yang ahli tasawuf. Ada pendapat yang banyak dipakai oleh para ulama dikaitkan dengan kehidupan pada umumnya orang maka kemudian para ulama sepakat mengambil pendapat seorang mufasir yang terkenal dengan sebutan Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi ini adalah mufasir berasal dari Cordoba, wilayah Spanyol. Beliau mengatakan dan menafsirkan yang kita katakan Al-Kafab huwa ayyajital insanu mayat fa'udoruratihi wa hajatihi. Kafaf itu adalah rezeki yang bisa memenuhi kebutuhan seseorang daruratihi wa hajatihi kebutuhan pokok seseorang wala yahtaju ilan nasfi umuril ma'as al asasiyah dan karena rezekinya cukup untuk memenuhi kebutuhannya maka dia tidak akan butuh dan tidak akan tergantung kepada orang lain dalam memenuhi kebutuhan pokoknya artinya <clears throat> kalau seseorang dianugerahi Allah mendapatkan rezeki cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu minal makulat berupa kebutuhan makan wal masyrubat minum wal maskan kebutuhan tempat tinggal kemudian wal libas kebutuhan untuk berpakaian di dalam tradisi bangsa kita khususnya masyarakat Jawa, kebutuhan pokok itu adalah cukup sandang, pangan, dan papan. Itu yang menurut Al-Qurtubi yang dikatakan Al-Kafaf adalah seseorang yang mendapatkan kecukupan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, kemudian dia tidak membutuhkan atau mengandalkan bantuan orang lain, maka itulah orang yang disebut kafaf. Jadi syarat yang kedua kata Rasulullah Orang bahagia itu kalau Islamnya bagus, kemudian rezekinya mendapatkan rezeki yang kafaf, bisa mencukupi kebutuhan pokoknya. Wa qanna'ahullahu bima atahu. Kemudian yang ketiga, Allah menganugerahkan kona'ah. Rasa ridho dan puas terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Kona'ah ini ada yang mengartikan hiya ar-ridha bima atahullahu wa katabahu wa qasamahu ma'al kasbi wal amal. Yang dikatakan kona'ah itu orang mampu merasa puas dan rela menerima pemberian Allah setelah melakukan usaha dan bekerja. Jadi orang kona'ah itu dia menerima setelah melakukan usaha maka tidak benar bila ada orang mengatakan tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, hanya mengandalkan bantuan orang lain dan mungkin bahkan meminta-minta kepada orang lain. Kemudian dia mengatakan ini adalah sifat kona'ah. Itu adalah menyalahi ketentuan. Kona'ah itu bukan sekedar terserah apa kata Allah, minta-minta ke sana kemari, tetapi kona'ah itu adalah menerima pemberian Allah setelah melakukan usaha dengan semaksimal kemampuannya. Itu yang disebut kona'ah. Di masyarakat kita kadang-kadang banyak <clears throat> orang ketika malas bekerja, hanya mengandalkan bantuan orang lain. Bahkan kadang-kadang minta-minta kemana-mana ketika ditanya, kenapa kamu tidak berusaha, kenapa kamu tidak bekerja, maka jawabnya ini adalah karena saya kona'ah kepada pemberian Allah. Itu bukan kona'ah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal memiliki sifat kona'ah itu beliau melakukan usaha dengan cara yang maksimal. Pada masa mudanya beliau melakukan pekerjaan menjadi karyawan seorang saudagar yang bernama Khadijah yang kemudian Khadijah itu menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak benar ketika kita bicara soal kona'ah kemudian pasrah saja tergantung Allah terserah tawakal tanpa usaha itu bukan kona'ah itu adalah bunuh diri Islam tidak mengajarkan orang malas tetapi Rasulullah walaupun memberikan nasihat kona'ah memahami dan menerima pemberian Allah itu harus dilakukan dengan cara berusaha dulu kalau persoalannya kemudian nanti ya setelah usaha secara maksimal ternyata hasil yang kita harapkan tidak sesuai dengan harapan kita, itu baru kita kemudian kona'ah. Menerima apa adanya sesuai dengan pemberian Allah setelah kita melakukan usaha dengan baik. Nah hadirin rahimakullah, maka kona ini menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita. Faman utimal kona'ah, Siapa yang dicabut rasa kona'ahnya Izdada tasakhutuhu wa husnuhu Orang kalau sudah tidak diberi kona'ah oleh Allah itu Kemudian di dalam kehidupan sehari-hari Yang muncul adalah bertambahnya rasa sakit hati dan kesedihannya Setiap memikirkan sesuatu karena hanya mengandalkan kona'ah ya. Dan ternyata dia dicabut kona'ahnya ya. Tidak ada usaha untuk mampu dan memahami pemberian Allah maka orang yang tidak kona'ah itu kemudian hidupnya semakin lama semakin merasa tersiksa. Sakit hatinya semakin bertambah ketika melihat orang sukses, maka dia akan muncul rasa hasut dan iri. Karena sudah tidak ada rasa kona'ah di dalam dirinya. Jadi kona'ah itu adalah berupaya memahami dan menerima pemberian Allah setelah kita melakukan usaha. Itu namanya ikhtiar dan tawakal dan dalam bahasa yang lain. Nah, tugas kita sebagai hamba Allah ini adalah lihat butun. Menghamba ibadah. Ibadah itu maknanya adalah mengerti mengabdi sesuai dengan perintah Allah. Kita lakukan sholat karena ada perintah. Kita lakukan perjuangan karena ada perintah. Kita lakukan cari rizki karena ada perintah. Semua yang diperintah oleh Allah itu adalah bagian dari ibadah. Ketika itu sudah kita lakukan, kemudian ternyata hasil yang kita harapkan tidak sesuai dengan yang ada dalam pikiran kita, baru kemudian kita boleh tawakal, pasrah kepada Allah, menerima kondisi yang ada, itu baru disebut kona'ah. Nah, insya Allah, <clears throat> kalau seseorang sudah mendapatkan tiga sifat tadi, aslama, waruziko kafafan wa Allahu bima atahu maka di dalam hidupnya akan semakin bahagia semakin bahagia dan nanti kebahagiaan puncaknya akan dirasakan ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Di dalam kenyataan hidup kita banyak orang yang dicabut konaahnya sehingga dalam keseharian selalu merasa susah, merasa tidak terima wahina idin la yurdihi ta'amun yusbi'uhu kalau konaannya sudah ada walaupun bisa makan kenyang dia tidak akan merasa puas wala libasun yuwarihi walaupun sudah bisa berpakaian yang macam-macam yang indah-indah dia tidak akan merasa puas dengan pakaian yang dia pakai wala markabun yahmiluhu walaupun dia punya kendaraan yang bisa dibawa kemana-mana dia tidak akan merasa puas. Wala maskanun yu'wihi. Bahkan walaupun sudah punya rumah yang dipakai untuk berlindung dari panas dan hujan, dari angin dan lain sebagainya, dia merasa tidak puas walaupun sudah punya rumah. Ya Yakhlutu bainal halal. Dan kemudian dia bersikap akan mencari sebanyak-banyaknya. Yabhatu anil mali fi kulli makan dia akan mengejar harta itu dimanapun wayakhlutu bainal halal wal haram. Nanti akhirnya karena merasa tidak puas, dia akan mencampur antara yang halal dan yang haram. Bahkan pada akhirnya semua hartanya akan haram karena dia sudah tidak pernah merasa puas dengan adanya harta-harta yang halal. Ini sangat berbahaya sehingga Rasulullah mengatakan watak dasar manusia itu kalau tidak dikendalikan maka Beliau mengatakan la lau, jaufa ibni Adam ilat turab. Memang watak dasar manusia itu tidak akan bisa merasa kenyang kalau belum diisi perutnya dengan tanah. Sehingga kona'ah <clears throat> ini menjadi kendali di dalam kehidupan kita, maka tiga langkah yang digambarkan oleh Rasulullah itu adalah kunci utama di dalam mencapai kebahagiaan hidup. Yang pertama adalah aslama, kemudian waruziko kafafan, dan yang ketiga adalah konna'ahullahu bima atahu. Hadirin rahimakumullah, itu adalah kunci-kunci yang mungkin bisa kita uh, lakukan dan upayakan sebagai sikap hidup kita, terutama dalam kehidupan yang Eh, semakin banyak persaingan yang tidak sehat seperti sekarang ini perlu kita memperbaiki Islam kita belajar menjadi orang yang kona'ah dan kemudian memanfaatkan rezeki kita dengan baik tanpa berlebih-lebihan mudah-mudahan uh, sekilas khutbah ini bermanfaat a'udzubillahi wal asri innal insana lafi khusrin illa amanu wa amilus salihat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim Alhamdulillah Alhamdulillah hamdan katsiran